Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musola al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca fikhu tarbiyatul abna karya Syekh Mustafa ibn al-Adawi hafizallahu ta'ala Poin selanjutnya adalah wa Umar dan Umar radhiallahu anhu berwasiat kepada anak perempuannya untuk memiliki sikap yang baik terhadap suaminya. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan aku terus menerus semangat untuk bertanya pada Umar bin Khattab tentang dua perempuan dari istri Nabi Shallallahu yang Allah komentari dalam firman-Nya di surat At-Tahrim ayat yang keempat. Intatuba ilallahi jika kamu berdua bertobat kepada Allah faqad sarrat qulubukuma maka sungguh hati kalian berdua condong pada kebaikan. Ya, dan berkenan dengan surat At-Tahrim ayat yang keempat ini terdapat faedah lughawiyah yaitu dalam kata-kata kulubukuma. Ya, ketika ada kata yang di e, idofahkan kepada kuma ini pada dua orang maka kata, kata e, maka kata tadi bisa dalam bentuk jamak dalam bentuk jamak kulubikuma atau kulubukuma tidak harus Kalbunya tidak harus musanna sebagaimana kuma musanna. Tidak harus kalbai kuma. Namun bisa dalam bentuk jamak. Kulubu kuma. Ya, maka misalnya eh, saya menemukan ya, dua buku Anda. Ya. Itu Anda berdua, tidak harus wajatu ya, kita bayi kuma namun bisa wajadtu kutu bakuma Fadakal hadisah kemudian lanjutannya hadis wafihi dan di disebutkan bahasanya Umar mengatakan Thumma jama'tu alaiya thiyabi. Kemudian kukumpulkan pada diriku pakaianku. Artinya aku memakai semua pakaianku karena aku mau keluar rumah. Maka ini menunjukkan bahasanya eh, Umar ya, ketika di rumah tidak memakai semua pakaiannya, sebagian pakaiannya dilepas, sebagaimana kebiasaan ya, yang ada di masyarakat kita. Fanazal tu lalu aku turun, aku keluar dan aku temui Hafsah, yaitu anaknya Umar. Itu menemui Hafsah di rumahnya. Fakultulah maka aku katakan pada Habsah ay Habsota ay Habsatu hai Habsah apakah engkau apakah salah satu kalian membuat marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari siang ini sampai malam. Qalat maka Habsah mengatakan betul. Maka Umar mengatakan sungguh engkau eh, merugi dan merugi. Sungguh engkau merugi dan merugi. Apakah engkau merasa aman? Allah murka dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah, maka engkau akan binasa. Maka janganlah engkau minta banyak, minta meminta permintaan yang banyak, yang macam-macam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau menyanggah apa yang Nabi katakan, fisyai, apapun yang Nabi katakan. Janganlah engkau mendiamkan Nabi namun jika engkau ingin ini dan itu, mintalah padaku. Ya, pada ayahmu. Mabada lagi apa yang engkau inginkan, apa yang nampak bagimu. Dan janganlah engkau terkecoh ya, jika ya, tetanggamu, yaitu Aisyah, Audoa mingki, lebih cantik daripada dirimu dan lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud oleh Umar dengan tetanggamu adalah Aisyah al-Haditha. Ya, maka di sini kita jumpai Umar memberikan nasihat teguran kepada anak perempuannya meskipun dia telah berkeluarga. Ya, kemudian Eh, wal yutabi al abu abna'ahu hendaknya ayah itu mutabaah mengawasi anak-anaknya wa yatafaqadu dan mengecek ahwalahum keadaan mereka wa tatabba'uhum dan ya, memperhatikan atau menelusuri kondisi anak-anaknya visa iri nawahi al akhlakiyah dari semua sisi akhlak. Ya, maka di antara tugas orang tua, peran orang tua adalah di memonitor anak, memonitor memonitor keadaan anak dan memastikan bahasanya anaknya dalam keadaan akhlak yang baik. Wa yuhadziruhum dan mengingatkan mereka dan memotivasi ghairahu ala tahdirihim dan memotivasi yang lain ala tahdirihim untuk mewaspadai mereka dengan gaya bahasa yang manfaat yang tidak membahayakan maka mengingatkan ya, mengingatkan anak min umumil fawahish dari perbuatan-perbuatan kecil secara umum dan dosa-dosa besar secara umum semacam zina, homo, demikian juga e, perbuatan-perbuatan yang statusnya adalah pengantar menuju itu semua. Contoh pengantar zina adalah kholwah berduaan dengan wanita ajnabiyah. pengantar e, perbuatan homo berduaan dengan uh, dengan amrat, murdan. Cuma dari amrat yaitu laki-laki yang Baby face yang uh, eh, amrot adalah laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya. Wan ilal aflam al muthirah demikian juga menonton film-film yang membangkitkan birahi. Kemudian al istima mendengarkan al aghani nyanyian-nyanyian yang khali'ah. Eh, khali'ah berkenaan dengan nyanyian atau berkenaan dengan seni eh, khali'ah itu artinya adalah kalau untuk eh, tulisan untuk sastra itu artinya adalah semua tulisan sastra yang hanya perhatian pada aspek-aspek seksual murni dalam masalah percintaan. Ini, itu khali'ah. Ya, maka aghani al khali'ah artinya nyanyian-nyanyian yang cuma mengedepankan masalah e, seksualitas. itu siru al-kamina yang ini membangkitkan sahwat biologis yang semula tersembunyi dan membangkitkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang keji. Maka kewajiban orang tua untuk menjelaskan pada anak-anaknya dalil Quran dan Sunnah haramnya perbuatan-perbuatan ini kejelekan-kejelekan ini dengan cara-cara yang cerdas memberikan faedah dan manfaat. Lihat luwa alaihim bacakan pada mereka firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan. Walladzina yada'una ma'allah ilan akhar. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah dengan sesembahan yang lain. Wala yaktuluna nafsallati haramallahu. Dan tidak menghabisi nyawa yang Allah haramkan ila bil haq kecuali dengan benar wala dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan tiga hal ini kemusyrikan, eh, pembunuhan dan zina ya, siapa yang melakukan hal ini yalqa athama sungguh dia mendapatkan dosa yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah akan dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat dan dia akan tinggal dalam siksaan tersebut muhana dalam keadaan hina illa taba kecuali orang-orang yang bertobat wa amana dan beriman wa amila amalan solihah dan melakukan amal-amal yang saleh. Ya asama uh, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir asama diartikan dengan hukubatan hukuman. Di Tafsir Al-Mukhtasar uh, fi Tafsir disebutkan dan orang-orang yang tidak berdoa di samping kepada Allah dengan sesembahan yang lain tidak membunuh tidak menghilangkan jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan yang apa dengan hal-hal yang Allah izinkan semisal hukum kisas uh, qatil membunuh orang yang membunuh itu kisas murtad ataukah orang yang melakukan perbuatan uh, zina muhsan tidak pula berzina siapa yang melakukan hadil kabair eh, dosa-dosa besar ini yalqa yaumal qiyamah maka dia akan mendapati pada kiamat ukubatan hukuman martakabahu minal ithmi karena dosa yang dia lakukan. Ini akan diyudha'af, ya, akan dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat. Dan dia berada dalam adab. Muhana ay dalilan hakiran hina dan hina. Namun orang yang bertobat pada Allah dan beriman dan melakukan amal yang saleh yang menunjukkan kalau seriusnya taubatnya maka mereka-mereka itu akan Allah ganti amal kejelekan mereka menjadi amal kebaikan. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra. Ya, wala zina, janganlah kalian mendekati zina. Yang dimaksud mendekati zina yaitu melakukan sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina. Karena zina itu perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Dan adalah e, eh, orang tua menjelaskan pada anak kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam dan bagaimanakah para nabi itu mengingatkan kaumnya untuk mewaspadai keburukan-keburukan ini. Fa yubayin lahum maka jelaskan kepada mereka kepada anak sampaikan kisah kaum Lot dimna sebagai bagian dari kisah-kisah yang lain yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Bagaimanakah akibat kaum Lot tatkala mereka menyelisih nabi mereka durhaka kepada perintah Tuhan mereka jelaskan kepada anak hal ini dengan gaya penyampaian yang bisa mewujudkan maksud tanpa menodai dan merusak rasa malu. Artinya tidak usah belak-belakan dalam menceritakan humu itu seperti apa. Ya, namun kasih gambaran faham tanpa harus ngomong belak-belakan tentang humu. Wa ilam yakun biwus'aihi dalika jika dia tidak bisa cerita langsung kepada anak, maka kewajiban orang tua adalah dafa'a ilahim, berikan kepada anak buku-buku atau kaset-kaset rekaman yang menjelaskan tentang dampak buruk perbuatan ini yaitu homo. Demikian juga ingatkan anak untuk menjauhi mencuri plus menjelaskan akibatnya dalam syariat dan akibatnya di akhirat karena mencuri. Demikian juga kewajiban orang tua untuk mengajari anak kejujuran. Dan pasti jujur itu mengantarkan pada kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surga. Ingatkan anak dan mintalah anak was untuk waspada dari dusta. Dan bagaimanakah dusta itu mengantarkan pada fujur, keburukan dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Dan adalah orang tua antusias dengan betul-betul antusias untuk membelokkan anak dari segala hal yang mayadur bisuhbatihim segala teman yang membahayakan pertemanan dengan mereka adalah satu hal yang membahayakan wajib bagi orang tua untuk mewanti-wanti anak mengingatkan anak membelokkan anak jangan sampai berkawan dengan kawan-kawan yang jelek yaitu kawan yang membahayakan mereka kawan yang merusak akhlak mereka ini, atau bukan kawan di sini maaf ah, hal saja segala hal yang eh, berdekatan dengan hal tersebut membahayakan mereka dan merusak akhlak mereka hal tersebut contohnya adalah al mukhatirat narkoba kemudian sajair jamak dari e, sigaret saja, uh, eh, saja ya, eh, rokok wa yubayyin lahum dan jelaskan kepada uh, mereka anak dampak buruk dari rokok dan narkoba dan bahayanya bahayanya dari sisi agama, sisi dunia dan bahayanya untuk kesehatan badan. Kemudian salit ala ibnika menyuwajih berikan kepada anakmu orang lain datangkan kepada anakmu orang lain yang memberikan kepada anak nasihat-nasihat ini selain dirimu tujuannya supaya berbilang supaya banyak sumber nasihat dan sumber kebaikan di hadapan si anak sehingga jika dia tidak menerima nasihat dari si A dia bisa menerimanya dari si B wa idza qasara hadza fi ta'limihi jika orang tua ini tidak maksimal dalam mengajari dan dalam mengingatkan maka bisa disempurnakan oleh eh, si B, si C dan yang lain. Ya, maka di antara kiat penting ya, dalam pendidikan anak di sini disampaikan hendaknya sumber nasihat untuk anak itu berbilang. Ya, maka ada kerjasama eh, antara orang tua dengan kawannya orang tua dengan saudaranya eh, dia pesan sama kawannya yang kadang anak ini main ke ke situ eh, tolong nasihati anak saya tentang ini ini ini ini ya, dia kerjasama dengan kerabatnya tolong kalau anak untuk main ke rumahmu tolong nasihati ini ini ini Maka satu hal yang penting tata adat masadirun nushi. Berbilangnya sumber nasihat. Tujuannya jika dia tidak cocok dengan gaya penyampaian bapaknya, dia bisa nerima gaya penyampaian pamannya misalnya. Kemudian e, nasihat untuk orang tua at-tahdzir minat iftitan bil aulat Maka para orang tua wajib waspada jangan sampai terfitnah dengan anaknya, rusak gara-gara anak. Karena li'anal aulad karena anak itu bisa merusak orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya harta dan anakmu itu bisa fitnah menjadi sebab kerusakan. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, di antara istrimu, anakmu ada yang jadi musuh bagi kalian sendiri. Waspadah dengan mereka, maafkan dan lapanglah dalam berikan maaf dan maafkanlah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah berfirman, dibuat nampak indah kepada manusia, kesukaan terhadap syahwat, keinginan terhadap perempuan, anak laki-laki, konal tiril -laki, ya, harta yang sangat berlimpah ruah banyaknya berupa emas dan perak wal khailil musawamah dan kuda-kuda yang diberi tanda wal alaan dan ya, binatang ternak wal harf dan ladang dalika mataul hayati dunia itu adalah kesenangan dalam hidup dunia wallahu dan Allah Subhanahu wa taala indahu Allah memiliki husnul ma'ab sebaik-baik tempat kembali bukan eh, tara di Al-Mukhtasar fi Tafsir maknanya al-amwal al-kathirah al-mujtami'ah harta yang banyak yang tumpuk-tumpuk berupa emas dan perak al-khail al-musawamah artinya al-khail al-muallamah al-hisan yang diberi tanda karena dia adalah kuda yang bagus maka boleh jadi di kepalanya itu dikasih bulu tertentu atau yang lain untuk membedakan antara kuda-kuda yang mahal dan kuda-kuda yang murahan. Fala syakka maka tidak dilakukan setelah kita bahkan teks-teks di atas, teks-teks ayat di atas bahasanya anak itu bisa merusak orang tuanya. Dan rusaknya orang tua karena anak itu terwujud dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah ketika Allah memberikan rizki anak kepada seorang hamba, maka anaknya ini bisa mendorong dia untuk berbangga. Watabahi dan berbangga-bangga di hadapan manusia. Dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak. Ini banyak orang tua tanpa sadar dia bersombong dengan anaknya. Ketika kumpul dengan tetangga, kumpul dengan kerabat, maka dia ceritakan, anak saya punya prestasi begini-begini, punya kehebatan begini-begini. Wah ini dah uh, lulus UGM tercepat, wah ini IPK-nya 4,00. Ya, apa ini? Tafakhur. Ya, sombong dengan anak. Ya, menggunakan anak sebagai alat untuk menyombongkan diri. Iya. Maka ini bagian dari rusak gara-gara anak. Iya. Fayatakathar maka dia uh, berlomba banyak-banyakan atau hebat-hebatan dengan anaknya di hadapan manusia. Dia merasa tinggi di hadapan manusia, sombong dan zalim. Yang itu semua ya ulubihi mengantarkan kepada neraka wal iyadzubillah. Kemudian yang kedua di antara bentuk terfitnah dengan anak atau bahasa terjemah bebasnya rusak gara-gara anak adalah anak mendorong bapaknya untuk melakukan pekerjaan yang haram demi anak. Karena si bapak ini yajtahid ingin bersungguh-sungguh mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta demi bisa menyenangkan anak. Maka dia yang penting anaknya senang dengan bisa dibelikan dan itu. Tidak punya duit akhirnya apapun caranya. Ya, dia halalkan segala cara untuk bisa menyenangkan anak. Demikian juga boleh jadi orang itu musuhi manusia, memutus hubungan kekerabatan, itu semua gara-gara anak. Betapa banyak ya, saudara kandung, kakak beradik bermusuhan, Gara-gara anaknya ribut, ya, anaknya sama anaknya ribut, ya, maka bapak sama bapaknya kemudian ribut, putus kekerabatan gara-gara anak ya, tidak bisa disikapi dengan baik. Ya. Ini kerabat dengan kerabat, perlu jadi kakak beradik, ya, tempat tinggalnya tidak berjauhan, anaknya tulan bareng, eh, ribut bareng. Nah, Eh, ini lapor bapaknya, ini lapor bapaknya, setelah anaknya ribut, kemudian bapaknya ribut. Putus kekerabatan gara-gara anak. ini, ini juga satu hal yang tidak benar. Ini iftitan ini bagian dari terfitnah orang tua rusak gara-gara anak. Ya, yang ketiga, anak bisa mendorong bapaknya untuk pelit, mendorong uh, bapaknya untuk penakut Fayati al-walid maka ketika datang kepada orang tua kesempatan untuk bersedekah setan datang dan berkata kepada kepada si orang tua ini anakmu lebih layak lebih berhak untuk dikasih daripada orang lain jangan sedekah sik anil infak maka dia pun menahan diri ya tidak mau berinfak di jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kebaikan dan tidak mau berbuat baik kepada orang lain dengan hartanya min ajlil walad gara-gara anak. Demikian juga karena cinta dengan anak bisa mendorong orang tua untuk menjadi penakut. Maka datanglah mawakif eh, kondisi tertentu menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang laki-laki supaya kewalan eh, dengan penuh gagah berani menyampaikan kebenaran apa adanya, mengikuti jalan petunjuk, maka dia khawatir serangan orang-orang yang zalim kepada keluarganya. Jika saya memperjuangkan kebenaran, nanti akan ada intimidasi kepada istri dan anak saya. Ya, akhirnya dia tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, ya, tidak mau membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran karena uh, kekhawatiran terhadap anak. Wayakul maka dia pun mengatakan apakali waladi biarlah aku tetap bertahan menyertai anakku, aku memeliharanya, aku mendidiknya itu lebih baik daripada memperjuangkan kebenaran. Uh, khairun li minal maut karena memperjuangkannya berisiko kematian maka itu lebih baik daripada aku mati dan lebih aku sukai daripada masuk penjara. Demikian juga datang pada seorang tua kesempatan untuk berjihad, maka dia pandangi anaknya, dia tergoda dengan anaknya, akhirnya ia takhalak mundur dari kesempatan untuk berjihad di jalan Allah. Wakatnya juru julu dan boleh jadi seorang uh, seorang eh, seorang ayah itu zalim dalam tindakannya bersama anak-anaknya fayaf'alu ma yaf'alu alul jahli maka dia lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang bodoh dan dungu yaitu mencegah anak perempuannya dari mendapatkan warisan karena keinginannya yang kuat ya, kecintaannya yang berlebihan terhadap anak laki-laki hmm, maka ini bentuk yang lainnya itu karena suka dengan anak laki-laki ya, berlebihan maka sampai berperilaku sebagaimana perilaku masyarakat jahiliyah tidak memberikan warisan untuk anak perempuan. Bisa juga bentuk yang lain adalah anak sakit dengan sakit yang berat, maka orang tua kemudian berkeluh kesah. wajahal dan melakukan tindakan orang yang bodoh, ya, menentang syariat dengan perkataannya dan perbuatannya tentang takdir Allah Azza wa Jalla dan tidak mau ridho dengan ketentuan Allah. Betapa banyak anak yang mati lantas ibunya kemudian menampari pipinya, merobek kerah bajunya dan berseru dengan seruan jahiliyah. Fala lebih-lebih lagi falwalat maka anak pada dirinya kot yakunu boleh jadi dia adalah anak yang celaka fayurhiku abawaihi dengan dia dengan dia paksa orang tuanya turjanan untuk melakukan tindakan melampaui batas yaitu dia paksa orang tuanya untuk kafir dia kirim orang tuanya untuk kafir sebagaimana firman Allah subhanahu wa amal gulamu adapun anak laki-laki yang dibunuh oleh Khadir fakana abawahu mu'minain maka bapak dan ibunya itu orang yang beriman, aku khawatir ya, anak itu nanti jika tumbuh besar maka dia akan ya, mendorong orang tuanya untuk melampaui batas dan kafir. Ya, maka itu diantara bentuk terfitnah ya, terfitnah dengan anak yaitu orang tua kafir gara-gara anak. Ya, orang tua ya, kafir gara-gara anak. Mungkin ini bentuk terfitnah dengan anak. Di tafsir al muqtasar fit tafsir, maka dua orang tua itu orang tuanya adalah mukmin dan anak ini dalam ilmu Allah dia akan dia adalah orang yang kafir. Maka aku khawatir kata Khadir jika dia balik dia akan yahmil Yurhiq dimaknai dengan yahmil. Mendorong orang tuanya untuk kafir kepada Allah dan melampaui batas. Melampaui batas di sini adalah melampaui batas dikarenakan cinta yang berlebihan kepada anak. Atau dikarenakan karena dia punya kebutuhan yang berlebihan kepada anaknya itu, anaknya sehingga eh, dia akhirnya kafir dan Eh, kafir dan melampaui batas. Dan perhatikanlah seorang yang ter, eh, terkesima, terkecoh dengan anaknya. Dan dia tidak, kemudian dia tidak bersyukur terhadap nikmat Allah kepadanya. Maka lihatlah orang ini yang Allah firmankan tentangnya di surat al mudathir Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Kan saya bacakan tafsirnya saja. ayat 11. Maknanya makna ayat ini biarkanlah aku wahai sang rasul Paman khalaqtuhu wahidan dan yang aku ciptakan sendirian dalam perut ibunya tanpa harta atau tanpa anak dan ini adalah yang mengucapkan kalimat ini adalah Al-Walid ibn Mughirah. Wa ja'altu lahu mamduda. Ya, maka Allah berfirman kepada sang Nabi, wahai sang Nabi, wahai sang Rasul, biarkanlah aku dengan orang yang kuciptakan sendirian di perut ibunya tanpa anak dan tanpa harta, itulah Walid bin Mughirah. Wa ja'altu lahu malam mamduda, lalu aku berikan untuknya Eh, wajah malan kathiran harta yang banyak. Kemudian kuberikan untuknya anak laki-laki yang hadir bersamanya dan menghadiri berbagai macam perayaan bersamanya yang mereka anak-anak laki-laki ini tidak pernah berpisah dari bapaknya. Lisa safarin karena berpergian, karena demikian banyaknya hartanya. Dan aku lapangkan untuk orang tersebut dalam penghidupan dan rizki dan anak betul-betul aku lapangkan wa mahatulahu tamhida. Kemudian eh, yatama amma kufri meskipun dia kafir kepada aku, dia berharap supaya aku memberikan tambahan kepadanya. Setelah aku memberikan padanya itu semua. Kala inau kana li ayatina anida. Sekali-kali tidaklah keadaannya sebagaimana dia gambarkan. Sungguh dia adalah orang yang keras kepala terhadap ayat-ayat kami yang diturunkan kepada Rasul kami dan mendustakan ayat-ayat kami. Sa'urhiquhu sa'uda artinya sa'ukallifuhu masyakotan minal adab. Akan aku bebani dia masyakotan minal adab, siksaan yang memberatkan yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Maka innahu rajulun, maka orang ini itu Al-Walid ibn Mughirah adalah seorang yang Allah berikan nikmat kepadanya bil abna dengan banyak anak Ya, dan Allah jadikan mereka itu suhu dan ayhuduran selalu hadir bersamanya. Mereka tidak perlu safar dalam rangka mencari rizki. Kenapa? Bal rizkuhum darun alaihim. Bahkan rizki itu berlimpah pada mereka karena demikian banyaknya hartanya Al-Walid ibn Mughirah. Wahum dan mereka para anak laki-laki ini di sekeliling bapaknya. Ya, karena selalu di sekeliling bapaknya, tidak kemana-mana maka mereka ini jadi sebab kesejukan hati bapaknya. Meskipun demikian, si orang ini tidak mau mensyukuri nikmat Allah, bahkan dia kufur nikmat. Maka dampaknya sebagaimana yang akan uh, Allah firmankan tentangnya, sauslihi sakar, akan aku masukkan dia ke dalam sakar. Apa itu sakar? La tubqi wa tadar Ya, tafsirnya aku akan masukkan orang kafir ini dalam salah satu lapis neraka yang namanya sakor. Maka sakor salah satu lapisan neraka. Dan tahukah engkau wahai Muhammad apa itu sakor? Sakor itu latu bagi walatadar, artinya latu bagi syai'an minal mu'adzab fiha. Tidaklah membiarkan satupun orang yang diadab di, di dalamnya ila atas alihi kecuali dia akan menimpakan adab padanya. Walatatuku dan tidak akan membiarkannya Tumma ya'udu kama kemudian dia kembali sebagaimana sebelumnya. Tumma ta'ti alaikum dan datang kepadanya dan demikian e, tawalaik berputar. La tubaki wala tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Lawahatu lil bashar Bashar artinya kulit. Eh, syadidul ihraq wa e, Yang uh, eh, al-iraq kemampuan membakarnya luar biasa, petarir dan kemampuannya untuk me mengubah kulit itu luar biasa. Fa'iyya kaya Abdullah maka wahai para hamba Allah hati-hatilah. Jangan sampai anda tinggalkan syukur nikmat kepada Allah. Jangan sampai anda tinggalkan taat kepada Allah gara-gara anak. Ya, maka itu pesan penting bagi para orang tua untuk tidak rusak gara-gara anaknya. Jadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah, menumbuhkan anak-anaknya dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Itu semua dilakukan, mendidik anak dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Dan keduanya tidaklah tersibukkan dengan hal ini untuk taat kepada Allah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakat hadar Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahaya ya, tersibukkan diri dengan anak sehingga meninggalkan zikrillah, meninggalkan aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan ayyama tahdirin dengan peringatan yang keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang yang beriman, jagalah hartamu dan anakmu melalaikanmu untuk mengingat Allah. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka hanyalah mereka orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala juga berfirman di surat At-Taubah ayat 24, katakanlah jika bapakmu, anakmu, saudaramu, ya, istrimu, keluargamu, dan harta yang kalian usahakan, dan bisnis perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian senangi, itu semua lebih kalian sukai daripada Allah, Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan ketetapannya, yaitu adabnya. Dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka pahamilah dan sadarilah dan pahamilah wahai Abdullah. Hadis berikut ini diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai aku yaitu sang nabi lebih dia sukai daripada lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Dan berilah wasiat kepada anak-anak Anda ketika Anda hendak meninggal dunia dengan wasiat yang Anda pandang dibutuhkan oleh anak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada anak perempuannya yaitu Fatimah ketika dia hendak meninggal dunia eh, wasiatnya adalah untuk bersabar dan tegar catatan kaki dua oleh justru tidak boleh bagi anda wahai orang tua berwasiat harta untuk salah satu anak bisa ibn mal berwasiat harta khairal miras selain pembagian warisan yang Allah tetapkan karena anak itu ahli waris dan tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, kami para istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dekat Nabi seluruhnya tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan beliau. Ketika itu lantas datanglah Fatimah alaihi salam berjalan. Maka wallahi demi Allah tidaklah meleset perjalannya Fatimah dibandingkan perjalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama persis. Perjalannya Fatimah persis 100% persis tidak meleset dengan gaya berjalannya Nabi. Falamma ra'aha maka tatkala Nabi melihat datangnya Fatimah, Nabi menyambutnya. Nabi mengatakan marhaban bi ibnati. Selamat datang wahai anak perempuanku. Kemudian Nabi minta Fatimah untuk duduk di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Kemudian Nabi membisikkan bisikan kepada Fatimah. Maka Fatimah pun menangis dengan tangisan yang luar biasa. Kata sini dalil bolehnya menangis karena hal yang menyedihkan. Tatkala Nabi melihat sedihnya putrinya maka dia bisikkan bisikan yang kedua dan tiba-tiba Fatimah tertawa karenanya. Ya demikianlah wanita. Ini baru saja menangis setelah itu bisa langsung tertawa. Ya. Dan itu tidak bisa kalau untuk laki-laki. Ya. Fakultulaha maka Eh, aku katakan kepadanya ya ana min baini nisaihi aku di antara istri-istri Nabi khassaka Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkanmu khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengkhususkanmu dengan rahasia tanpa kami kemudian engkau menangis Kemudian kau menangis. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah uh, bangkit, aku menanyai Fatimah, apa rahasia yang Nabi bisikan padamu? Kalau Fatimah mengatakan, aku tidak akan menyebarluaskan rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam matufi maka setelah Rasul wafatku kata Aisyah aku bertanya kepada Fatimah Azam tu alik, aku bertekad atasmu bimali alika minal hak dengan hak yang wajib engkau tunaikan menjadi hakku dan menjadi kewajibanmu. Nih. Lima akhbar tani supaya engkau mengkabarkan kepada aku. Apa rahasia Nabi itu? Kalau Fatimah mengatakan ada pun saat ini fana'am maka bisa. ini lalu Fatimah cerita kepada aku. Fakolat Fatimah mengatakan saat dia membisikanku bisikan yang pertama maka dia maka Nabi mengkabarkan kepada bahasanya Jibril itu biasanya setoran Al-Quran dengan Nabi setiap tahunnya cuma satu kali. Namun tahun ini ya, Al-Ama tahun ini Jibril setoran Quran denganku dalam setahun dua kali. Dan aku tidaklah berpandangan ya, bahasanya ajal kecuali telah mendekat. Kemudian uh, Nabi berwasiat, ini mahalu syahidnya, fattaqillaha wasbiri fa inni nikmas salaf uh, salafu anha lagi. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah ketika terjadi musibah wafatnya ayahmu. Karena sebaik-baik eh, pendahulu bagimu adalah aku. Maka aku pun menangis dengan tangisanku yang engkau dulu telah saksikan. Tatkala Nabi melihat kesedihanku, maka beliau berikan bisikan yang kedua dan mengatakan, Fatimah tidakkah engkau rela? Bahasa engkau adalah pemimpin wanita, wanita orang-orang yang beriman atau pemimpin wanita dari umat ini. Dan demikian juga Abdullah, bapaknya Jabir bin Abdullah berwasiat kepada Jabir eh, untuk mengurusi saudara-saudara perempuannya Jabir ingdal mamat ketika orang tua eh, dalam hal ini orang tua eh, yaitu ayahnya dalam hal ini Abdullah hendak meninggal dunia. Ya, untuk hadis uh, bisikan Nabi kepada Fatimah Di antara faedahnya kata Ibnu Batal, maka seorang itu membisikkan satu hal yang bersifat rahasia kepada salah satu yang hadir dan yang hadir adalah banyak orang, satu hal yang diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah ada tiga orang, dua orang bisik-bisik tanpa yang lain. Kalau ini banyak orang, maka dua orang bisik-bisik tidak mengapa. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini tidaklah sepatutnya menyebarkan rahasia. Jika penyebaran rahasia tersebut membahayakan ya, jika itu menimbulkan madarat karena Fatimah seandainya menceritakan pada para istri Nabi apa yang dia dengar, niscaya mereka akan sedih dengan sedih yang luar biasa. Demikian juga seandainya Fatimah bercerita kepada mereka para istri Nabi bahwa dia adalah Sayyidah Nisa'il Mukminin, Tentu itu satu hal yang ya, madalika satu hal yang besar bagi mereka para istri Nabi dan itu akan menambah kesedihan mereka. Maka tatkala Fatimah merasa sudah kondisinya sudah aman, dia sudah berada di zona aman setelah eh, bada, uh, setelah wafatnya banyak dari istri-istri Nabi. Maka akh, eh, akhbarat bihi barulah beliau bercerita Ini ada Ibn, Ibn Batal mengatakan demikian. Ini di, sedikit dikritik oleh uh, eh, Ibnu Hajar di Fathul Bari. Poin yang pertama, Fahakul ibarah ayakul, maka yang tepat kita katakan diperbolehkan menyebarkan rahasia jika telah hilang ya, dampak negatif dari menyebarkan rahasia. Karena hukum asal dari rahasia adalah disembunyikan. Jika tidak, lalu apa faedahnya dirahasiakan. Adapun poin yang kedua yang tadi disampaikan di Batal, Aisyah, uh, Fatimah baru bercerita setelah para istri Nabi wafat ini juga ini tidak benar. Karena Fatimah Ratul Anha itu wafat sebelum wafatnya para istri-istri Nabi. Kemudian Ibnu Tin mengatakan di antara faedah hadis ini, ucapan Aisyah, azam tu alaika bimali alaika minal haq. Ini menjadi dalil bolehnya al-azam bi ghairillah. Ini al-azam bi ghairillah, azam tu alaik, bla bla bla. Ini satu hal yang diperbolehkan. Dalam kitab Mudawanah dari Imam Malik, eh, beliau mengatakan jika seorang mengatakan azamu alaika billah, lantas orang yang dimintai itu tidak melakukan, maka orang yang mengucapkan kalimat ini tidak terkena kewajiban kafar sumpah. Wahwa kakaulihi dan kalimat ini azam tu alaik itu seperti kalimat aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Namun uh, lain uh, yang ada tidak ada kewajiban bayar kafarah jika kalimatnya adalah azamu alik. Aku bertekad kuat di hadapanmu dengan nama Allah. Namun jika seorang mengatakan aku bertekad dengan nama Allah eh, supaya engkau melakukan demikian demikian ternyata tidak dia lakukan maka ini eh, dianggap sumpahnya batal dan dilanggar wajib bayar kafarah. Karena statusnya adalah sumpah Ya, maka Ibnu Tin membedakan antara disebut kata-kata alaik ataukah tidak. A'zamu alaik itu bukan tidak dianggap sumpah, a'zamu billah tanpa ada alaik dianggap sumpah. Kata Ibnu Hajar namun menurut Syafi'iyah bahasanya a'zamu itu dalam dua kasus di atas intinya adalah niat si penutur. Maka jika niatnya sumpah maka itu sumpah. Namun jika niatnya adalah eh, sumpahnya orang yang diajak bicara atau ini adalah negosiasi maka ini tidak tergolong sumpah maka menurut Syafi'iyah kata-kata azamu itu ataukah sumpah ataukah tidak intinya kembali kepada niat niat penutur jika niatnya sumpah maka itu sumpah jika niatnya bukan sumpah maka itu bukan sumpah Ya diatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam ya, Mahadara Uhudun tatkala tiba perang Uhud ayahku di malam harinya memanggilku dan mengatakan aku tidaklah berpandangan kecuali aku akan mati bahkan termasuk orang yang pertama kali mati di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan esok pagi. Uh, dan sungguh la'atruku tidak aku tinggalkan setelahku satu hal yang lebih berharga di hadapanku ya, lebih beragam menurutku dibandingkan uh, eh, dibandingkan dirimu wahai anakku selain diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku punya utang, fakdi tolong lunasi utangku. Wastausi bi akhwatika khairat dan aku berpesan agar engkau jaga baik-baik adik-adik perempuanmu. Maka ketika waktu pagi tiba, betul Abdullah adalah orang yang pertama kali terbunuh di medan perang Uhud watul fi ma'u akhar fi kubrin dan e, Abdullah ini bapaknya Jabir dimakamkan bersama yang lain dalam satu liang kubur dan semua jenazah para suhada Uhud demikian dua-dua isinya satu liang dua-dua karena yang meninggal banyak tujuh puluh dan e, dimakamkan setelah selesai perang ini pada capek semua maka satu liang itu dua orang. Maka di antaranya adalah Abdullah, Jabir bin Abdullah, bapaknya Jabir, dimakamkan bersama yang lain dalam satu liang. Itu malam tatib nafsi, namun jiwa aku tidak merasa nyaman. Eh, membiarkan ayahku satu liang lahat dengan yang lain. Akhirnya setelah enam bulan dari dimakamkan, aku keluarkan jasad ayahku. Fa'idha huwa kayaumin wadaktuhu. Maka ternyata dia adalah sebagaimana keadaannya saat aku letakkan. Ini. Hai atan ghaira uduni. Sama persis keadaannya yang cuma beda keadaan telinganya. Setelah pas, setelah enam bulan. Maka di sini kita jumpai realita bahasanya orang yang mati sebagai syahid. Jadi kita jumpai keadaannya setelah enam bulan atau berapa lama setelah dimakamkan itu utuh sama persis dengan keadaannya di awal pertama kali dimakamkan. Demikian juga terdapat wasiat Khalilul Rahman Ibrahim alaihissalatu wassalam wasiat Yakub alaihissalam kepada anak-anak mereka keduanya mengandung perintah untuk bertauhid berpegang teguh dengan Islam sampai datangnya kematian. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang membenci milah Ibrahim yaitu Tauhid, tidak ada yang membenci kecuali orang yang menjermaskan dirinya dalam kebodohan. Sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia dan dia di akhirat sungguh termasuk orang yang saleh. Ingatlah ketika Robnya berkata pada Ibrahim, pasrahlah engkau. Ibrahim mengatakan, aku pasrah kepada Rob semesta alam. Dan hal ini diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya, demikian juga Yakub kepada anak-anaknya. Mereka semua mengatakan, "Wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih agama untuk kalian. Janganlah kalian mati kecuali kalian adalah muslim." Kemudian Allah berfirman kepada Bani Israel, "Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub datang kematian pada diri Yakub? Ketika Yakub berkata pada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah setelah aku wafat?" Anak-anak mengatakan, "Kami akan menyembah sesembahanmu." dan sesembahan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak itulah satu sesembahan dan kami adalah orang-orang Islam. Demikian juga oh, Umar berwasiat kepada anaknya untuk melunasi utang. Dalam Sahih Bukhari dari kisah dalam kisah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiallahu anhu. pastinya Umar berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, lihatlah yang nadain utang yang jadi kewajibanku. Maka mereka kemudian menghitung utangnya Umar, ternyata fawajaduhu, mereka jumpai utangnya Umar adalah 80 ribu, 86 ribu, ya, 86 ribu ya, dirham atau kurang lebih segitu. Kal Maka Umar berkata pada anaknya, In wafa lahu malu Ali Umar. Malu Ali Umar sama dengan malu Umar. Jika hartanya Umar itu cukup untuk melunasi, fa'adihi min amwalihim. Maka bayarkanlah utang tersebut dari hartanya Umar. Wa jika ternyata tidak cukup, maka mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab. Dan itu adalah kabilahnya Umar. Jika harta mereka tidak cukup, maka mintalah kepada Quraisy eh, yang juga masih keluarganya Umar wala ta'udhum walam ta'udhum ila ghairihim namun jangan melebar kepada selain Quraisy fa'ati anni adal mal maka lunasilah utang-utangku dengan harta ini al hadis kemudian uh, poin yang terakhir ini adalah al halatu asihiyah keadaan kesehatan anak dan sejumlah nasihat para dokter jadi kewajiban bapak dan ibu untuk memperhatikan keadaan, kualitas kesehatan anak-anaknya dan mengeceknya. Maka nah, orang tua wajib belajar kesehatan anak. Kalau semacam ini sakit yang bahaya ataukah tidak, ini wajib belajar. Ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Namun semuanya ada kebaikan padanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya anakmu punya hak yang wajib engkau tunaikan." Telah lewat sabda Nabi Ali eh, Shallallahu Wasallamuhu Alaih, seorang laki-laki itu adalah pengembala di rumahnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Di antara rakyatnya adalah anaknya, di antaranya adalah kesehatan rakyatnya. Maka selayaknya, maka layak bagi bapak dan ibu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak dan berikut ini akan hahuna di sini akan ada sejumlah nasihat para dokter al-fudola wa jihad dan para arahan dari para uh, e, ustadz yaitu pengajar dalam bidang kesehatan al-umana yang mereka orang-orang yang amanah. Semoga Allah memberkahi mereka dan ilmu mereka. Ini arahan dan nasihat untuk para bapak dan ibu. Semoga Allah memberikan manfaat dengan nasihat-nasihat ini. Wa qatarokna al-amra fi hada dan kami serahkan permasalahan hal ini nasihat kesehatan kepada ahli profesi ini. Idhum karena mereka lah yang akhbar lebih menguasai masalah ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Fas'alul ala dzikri inkun kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang berilmu jika kalian tidak punya ilmu. Dan Allah pun berfirman, Fas'al bi khabira. Tanyakanlah pada pakarnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk berobat dalam Eh, dalam sabda beliau berubahlah kalian sehingga Allah azza wa jalla tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan obatnya kecuali satu penyakit yaitu penyakit pikun atau tua maka berobat ini semua adalah bagian dari melakukan usaha meskipun kita tetap punya keyakinan yang tegas dan yakin yang kokoh yang memberikan kesembuhan adalah Allah tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan Allah sebagaimana perkataan Khalil Rahman Ibrahim alaihissalam wa idam maritu fa yashfini jika aku sakit Allah yang memberikan kesembuhan padaku demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam isfi anta syafi la syifa ila syifauk ya Allah sembuhkanlah engkau lah yang zat yang menyembuhkan tidak ada yang memberikan kesembuhan selain dirimu Thumma ba'da kemudian setelah pengantar ini Fahahiya maka berikut ini nasihat sebagian teman-teman kita para dokter fudola. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan nasihat-nasihat ini bagi kaum muslimin. Dan Allah jadikan nasihat-nasihatnya adalah dalam timbangan kebajikan orang yang mencatatnya wa asdah dan yang menyampaikannya. Di catatan kaki tiga dihatkan oleh Bukhari dari jalur Abdul Aziz. Aku masuk menemui aku dan Sabit masuk menemui Anas bin Malik. Lalu Sabit mengatakan kepada Abu Amzah, engkau sakit. Anas mengatakan, tidakkah aku ya engkau dengan ru'yah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kal bala tentu kemudian uh, Anas kemudian meru'yah dengan mengatakan Fakola Anas uh, tadi Anas yang mengatakan setelah itu berarti sabit. Balakal betul Nabi merukyah dengan mengatakan Allah merabbanas wahai Rabb manusia wahai zat yang menghilangkan penyakit sembuhkanlah engkau lah orang yang zat yang memberikan kesembuhan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu